Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mati pelajaran <clears throat> tentang pendidikan anak dari kitab Fikhu Tarbiyatul Abna' karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita sampai pada poin wa ma'arahmatihi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau sayang dengan anak-anak layam tani itu tidak menghalangi beliau untuk takdib memberikan hukuman yang bersifat mendidik. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Hudzaifah radhiallahu anhu Qal Hudzaifah bercerita, "Kunna adalah kami para sahabat jika kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman pada satu jamuan makan, maka kami telah meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai makan dan meletakkan tangannya." Maka di sini kita jumpai adab dan etika para sahabat ketika makan bareng dengan orang yang dihormati ya, maka mempersilahkan orang yang dihormati untuk memulai makan terlebih dahulu demikian adabnya demikian etikanya ketika kita bersama orang tua atau orang yang lebih tua atau yang lain ya, yang layak untuk dihormati karena kelebihan yang dia miliki karena status yang dia miliki maka kita persilahkan beliau terlebih dahulu baru kita setelahnya. Wa inna hadarna dan kami menghadiri bersama Nabi satu ketika jamuan makan. Maka datanglah seorang anak perempuan Ka'annaha seakan-akan anak perempuan tersebut tutfa'u terdorong di catatan kaki Ka'anna tutfa'u seakan-akan dia terdorong dalam berat yang lain Ka'annaha tutrodu ya, seakan-akan dia ya, diusir ya ini artinya lisit dari suratihi suratiha karena demikian cepatnya dia ikut duduk langsung mau ngambil makanan seakan-akan terdorong fadahabat maka dia berkehendak untuk meletakkan tangannya di makanan ya, di makanan yang telah disediakan maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan anak kecil perempuan tersebut Dan di sini mahalus syahid, jariah di sini anak-anak. Sehingga Nabi meskipun sayang dengan anak-anak, ya, bukan berarti membiarkan apa saja yang dia lakukan. Namun, ya, ketika perlu dihukum dengan hukuman yang mendidik, maka beliau pun melakukannya. Kemudian datanglah orang Arab Badui seakan-akan dia terdorong dan Nabi pun memegang tangannya Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sunya setan itu berupaya untuk menghalalkan makanan kalian." Artinya berupaya untuk ikut menikmati makanan yang dimakan oleh yang kalian makan. Allah yudkar ismullahi alaihi dengan cara yaitu tidaklah disebut nama Allah Subhanahu wa taala manakala tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala saat menikmati makanan tersebut. Wa inna dan sinya setan datang dengan uh, anak perempuan ini liastahilla supaya dia bisa menghalalkan dan menikmati makanan tersebut biha melalui anak perempuan ini maka aku pegangi tangan tangannya lalu datanglah setan bersama orang Arab Badui ini dia ingin menghalalkan alias menikmati makanan yang ada bi dengan sebab Arab Badui ini maka aku pegang tangannya. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya sesungguhnya ya, tangannya setan itu di tanganku ma'ayadiha bersama tangan si anak perempuan itu. Di catatan kaki inna yadahu fi yadi ma'ayadiha Senyata tangan setan itu di tanganku bersama tangan si anak perempuan. Demikian fi mu'dhamil usul di mayoritas ya, usul atau ya, riwayat yang jadi pegangan ya, naskah yang jadi pegangan untuk riwayat ini yaitu yadaha ma'ayadiha wa fi ba'dihima dan di salah satu riwayat ini yang lebih pas dari sisi konteks dan makna dan e, konteksnya ya dihima. Isinya tangan setan itu ada di tanganku bersama tangan keduanya. Fahad zahir. Nah, yang kedua ini yang lebih jelas. Ya, watasniyah dan bentuk musana di sini kembali kepada jariah si anak perempuan dan Arab Badui. Pemaknahu artinya an yadi Bahasanya tanganku itu tangan Nabi. via di syaitan. Pada tangannya setan bersama tangan anak perempuan ini dan si Arab Badui. Adapun kalau pakai riwayat yadiha dengan bentuk mufrad, maka domirnya cuma kembali kepada jariah. Waqad haka al-Qadiyat dan Qadiyat al-Malik radiyallahu taala anhu menjelaskan bahasanya annal wajaha at-tathniyah yang lebih pas itu adalah menggunakan bentuk musanna. wadzahir namun yang lebih tepat menurut penulis riwayat mufrad yadiha itu juga mustaqimah juga bagus maknanya. Fa inna itsbata yadiha karena penegasan tangan si jariah tidak meniadakan adanya tangan si Arab Badui. Wa idza sahati riwayat bil ifrat dan jika riwayat dalam bentuk mufrad yadiha bukan bentuk musanna yadihima itu sahih maka wajib diterima dan dimaknai sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ya, maka di sini letak letak takdibnya adalah mau makan tangannya malah dipegang. Ini bentuk takdib. Ya. Pendidikan eh, ya, menghukum dalam rangka mendidik. Ini menghukum tidak mesti harus identik dengan kekerasan. Ini juga sudah bentuk hukuman hukuman bagi si anak. Dan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini ini, setan itu memiliki tangan dan setan itu bisa menikmati makanan manusia manakala seorang itu makan tanpa menyebut nama Allah. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan, aku adalah anak laki-laki kecil di asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanganku berkeliling di nampan makanan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya, maka di sini ada takdir pendidikan dalam bentuk teguran. Nah, kemudian innaha mahabbatun fayadah ini adalah rasa cinta yang tercurah, wahanan dan sayang, ghamirun yang penuh diiringi dengan adab dan wara. Hahwa Al-Hasan berikutnya adalah Al-Hasan bin Ali radhiallahu anhu dan inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Diatkan oleh Bukhari dari Al-Bara radhiallahu anhu Al-Bara mengatakan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al Hasan bin Ali itu ada di pundak Nabi. Ya, jadi digendong dengan ditaruh di pundaknya. Sambil Nabi mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka Ya Allah, cintailah dia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memeluk Al Hasan dan menciumnya sambil mengatakan ya Allah cintailah dia wa ahibba dan cintailah man yuhibbuhu semua orang yang mencintainya ya, maka di sini di riwayat ini menunjukkan betapa besarnya cinta dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada cucunya ya, kepada anak kecil secara umum dan cucunya sebagai contohnya. Maka di antara aktivitas Nabi dengan cucunya menggendong, ditaruh di pundak, ya, dengan juga, demikian juga memeluk, mendekap, mencium. Maka ini satu hal yang selayaknya diperhatikan oleh orang tua ya mengekspresikan kasih sayang pada anaknya dengan memeluknya, dengan menciumnya. Ya kemudian dan membiarkan anak bermanja-manja dengan dirinya dengan uh, menggendongnya demikian juga ya mendoakan kebaikan untuknya maka ya Allah cintailah dia misalnya di di sini Allahumma ahibbahu ya Allah cintailah anak ini jadi ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahasanya Allah mencintai orang yang mencintai Al-Hasan. Namun eh, namun kemudian hal ini tidak menyebabkan beliau melalaikan pendidikan dan mengajarkan adanya warak hati-hati dari hal yang haram sebagaimana di riwayat selanjutnya wa ma'ahada meskipun demikian wa ma'ahada kulihi meskipun ini semua namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan butiran kurma dari mulutnya sambil mengatakan kih kih Amma alim tak tidakkah engkau tahu bahasanya kita keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka sayang tersebut bukan berarti membiarkan apa yang dilakukan. Namun kasih sayang yang benar pada anak itu tidak menghalangi untuk ya, memberikan hukuman yang bersifat mendidik. Contoh hukumannya di sini, ya, misalnya ngemut permen haram, nah, ya, maka tidak dibiarkan tidak apa-apa belum dosa karena belum balik nah, tidak demikian namun di ya, namun dididik dengan ya, ada ungkapan di sini Nabi contohkan ada ungkapan untuk ya, ya mengeluarkan sesuatu kemudian namun tidak lupa Nabi memberikan alasan yeah Jangan, jangan, jangan. Oh, kenapa kok jangan? Nah, ini diberi argumennya dan alasannya. Ya, maka di sini kita jumpai kemudian ya, kaidah pendidikan ala Nabi yaitu melarang dengan memberikan alasan. Ya, kenapa jangan makan butiran korma? Karena kita keluarga Nabi ya, tidak halal, tidak boleh makan sedekah. Ada alasannya. Sehingga bukan murni doktrin, namun ada alasan-alasan. Demikian cara Nabi dalam mendidik. Dan di sini kita jumpai pelajaran bahwasanya ya, kondisi kecil bukan alasan untuk melakukan hal yang terlarang. Kalau ini memang terlarang untuk keluarga Nabi makan zakat, ya, korma zakat maka ya ditanamkan pada anak untuk ya, menghindari makan harta zakat. Ya, maka ketika anak-anak uh, anak perempuan dilarang untuk ya ketika perempuan dilarang untuk buka ya, buka-buka aurat ya maka anak-anak ya juga ditanamkan untuk tidak buka-buka aurat. Ketika laki-laki dilarang untuk isbal, nah, anak pun juga dilatih untuk tidak berpakaian yang isbal dan seterusnya. Wahak kata dan e, demikianlah e, para sahabat belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fangdur maka pada kelembutan dan kasih sayang plus adil dan sikap yang adil wal insab dan adil dari Amirul Mukminin Umar ittahduruhu al wafatu ketika ya, telah tibalah ya, saat beliau untuk meninggal dunia maka beliau diminta untuk berwasiat bil khilafah mengangkat lisaksin mengangkat seseorang untuk jadi khalifah ba'da setelah beliau wafat. Maka beliau berwasiat ilan sambil mengatakan Aku tidak jumpai orang yang paling berhak dengan perkara ini yaitu jadi khalifah dibandingkan mereka-mereka kelompok mereka-mereka yaitulah orang-orang yang Rasulullah saw wafat dalam keadaan Rasul ridho kepada mereka. Fasama maka, maka Umar pun menyebut nama ada Ali, Utsman, Az-Zubair, Tolha, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Wakal dan Umar mengatakan Yushidukum yang jadi saksi untuk kalian adalah Abdullah bin Umar. Walaysa minal Amr syai'un, namun dia tidak boleh jadi khalifah sedikit pun. Kai hati takziati lahu sebagai bentuk takziah penghiburan lahu untuk Ibnu Umar. Fangdur maka lihatlah perkataan Umar Ibnu Umar yang jadi saksi bagi kalian namun dia tidak boleh menjabat sebagai khalifah sedikit pun. Fahakan maka sungguh inna fatun warahmah inilah contoh kasih sayang dan kasih sayang terhadap anak walakin naha akan tetapi tetap bersikap adil wal insab dan adil. Fa Ibnu Umar maka Ibnu Umar kemarin melihat ayahnya menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Kemudian meninggallah ayahnya. Fa aqallu yaf'alu maka minimal yang dilakukan oleh Ibnu Umar ya, atau minimal yang dilakukan oleh Umar mau bersama anaknya eh, adalah Ibnu Umar itu menghadiri majelis istikhla proses pengangkatan sebagai khalifah. Mujaratul hudurin semata-mata hadir ya, lil muasa untuk membantu dan menghibur. Walakin fil majlis akan tapi di majlis ini man huwa ahakum minhu. Ada orang-orang yang lebih berhak daripada Ibnu Umar dan lebih layak. Maka pada saat itulah Umar mengatakan Ibnu Umar yang menyaksikan kalian namun dia tidak boleh jadi khalifah. Subhanallah maka subhanallah bagaimanakah kaifa turabbi haula bagaimanakah Nabi mendidik mereka mereka ala hadal adil untuk bersikap adil dan adil namun dengan tetap mengandung kasih sayang dan kasih sayang farahmatullah alaihim wa ridwanuhu maka untuk mereka para sahabat Nabi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala ya maka uh, Umar membentuk majelis surah Yang majelis surah ini terdiri dari enam orang enam orang dari asrah mubasyarun nabil jannah. Dan Umar mengatakan bahasanya yang jadi hendaklah orang enam orang itu berembuk dan yang jadi khalifah adalah salah satu dari keenam orang tersebut. Ada Ali, Utsman, Azubair Tolhah Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Ini enam orang ini disebut dengan istilah ahlu surah. Nah, ahlu surah di sini adalah orang yang berembok. dengan menetapkan bahasanya khalifah pengganti Umar adalah salah satu dari mereka berenam. Dengan ketua majelis adalah Abdurrahman bin Auf. Dan maka faedah dan fungsi Ibnu Umar di sini disampaikan Ya, kehadiran Ibnu Umar di majelis ini adalah nonton, menghadiri acara istikhlaf, penetapan siapakah yang jadi khalifah. Dan faedah lainnya adalah ya, Ibnu Umar ini berfungsi sebagai ya, sebagai kunci ketika ternyata yang terjadi adalah draw tiga-tiga. Karena enam orang Ya, maka ternyata misalnya ya, di sini dua orang ngalah, di sini dua orang ngalah, duanya ini nunjuk A, yang dua ini juga nunjuk B. Ya. Karena cara cara rembukannya siapa yang kemudian mengundurkan diri. Ya, siapa yang mengundurkan diri? Yang pertama kali mengundurkan diri Eh, adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya lepaskan hakku. Hmm, saya lepaskan hakku. Eh, dan saya berikan kepada fulan. Hmm, nah, kalau dua kemudian eh, dua melepaskan haknya memberikan kepada si A, dua lepas kemudian memberikannya kepada si B, maka draw. Ya, maka kemudian Ibnu Umar itu jadi kata kunci. Nanti dia pilih siapa jadilah uh, orang tersebut sebagai pengganti uh, khalifah sebelumnya. Nah, kemudian hadil maha rasa cinta yang ada dalam hati Umar kepada anak-anaknya tidak menghalangi Umar untuk menegakkan aturan Allah pada mereka ketika mereka melakukan sesuatu yang mengharuskan adanya hukuman. Fakat koma Umar maka Umar lah yang mencambuk salah satu anaknya tatkala terbukti kalau dia minum khamar. Diatkanlah pihak di dalam Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih dari As-Sa'ib ibn Yazid. as mengatakan aku mendengar Umar mengatakan Dukirali dilaporkan padaku bahasanya Ubaidillah bin Umar dan kawan-kawannya minum khamar. Wa ana sa'ilun anhu dan aku akan bertanya tentangnya. Fa'inkana yuskir maka jika dia terbukti mabuk hadat tuhum akulah yang akan menghukumnya. Saya mengatakan maka aku melihat Umar memberikan hukuman had kepada mereka. Dan dilihatkan oleh Bayhaqi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma beliau mengatakan, saudara aku yaitu Abdurrahman bin, eh, bin Umar minum khamr dan minum bersama Abdurrahman bin Umar, Abu Suru'ah Uqbah ibn Haris. Wanahnu bimisra. Dan kami ketika itu posisinya di Mesir di masa Khalifah Umar bin Khattab radallahu anhu dan mereka mabuk. Falam masoha maka tatkala keduanya telah sadar dari mabuknya Intolaka keduanya berangkat menemui Amr ibn al-As, gubernur Mesir, wawa amiru Mesir, dan di gubernur Mesir. Keduanya mengatakan, sucikan kami, yaitu hukum kami, karena sungguh kami telah mabuk, karena minum apa yang kami minum. Kala Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak tahu bahasanya keduanya mendatangi Amr ibn al-As. Qal Fadzakara maka bercerita kepadaku saudaraku kalau dia mabuk. Fakultulahu maka katakan padanya masuk ke dalam rumah. Aku akan mensucikanmu, yaitu akan menghukummu. Qal innahu hadasa kemudian dia bercerita kalau dia telah melapor kepada gubernur Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, fakultu katakan padanya, wallahi demi Allah, ya, di hari ini engkau tidak akan digundul di depan banyak orang. Ayo masuk, gundul kamu. Wakanu dan mereka kebiasaan mereka para sahabat atau kebiasaan yang berlaku ketika itu idzaka ketika itu mereka akan menggundul ma'al halqi ma'al hati di samping memberikan hukuman had. Maka saudaraku masuk ke dalam rumah bersamaku. Kalau Abdullah maka Abdullah mengatakan maka aku gundul saudaraku dengan tanganku kemudian dia dijambuk oleh Amr ibn al-As Fasami Umar kemudian Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu mendengar berita tersebut Fakata maka dia berkirim surat kepada Amr isi suratnya kirimkan ilayya kepadaku Abdurrahman bin Umar di atas kot di atas pelana unta Ya, Fafa'ala dalika Amar maka Amar pun melakukan hal tersebut. Fala maqadima Abdurrahman setelah Abdurrahman itu datang sampai ke di hadapan bapaknya ya, sampai ke hadapan bapaknya maka sang bapak kemudian mencambuk lagi wa dan menghukumnya min ajli makanihim minhu gara-gara posisinya dari Umar gara-gara ini anaknya khalifah kamu ngasih contoh yang tidak benar padahal kamu anaknya khalifah maka ini satu hal yang memalukan maka dihukum lagi semua Arsalahu kemudian Umar melepasnya. Fala bisa ashurun maka berlalulah beberapa bulan sahihan si anak tersebut Abdurrahman dalam keadaan sehat. Thumma asobau kodaruhu kemudian datanglah ajalnya. Datanglah takdirnya. Maka mati dengan sebutan datanglah takdirnya. Itu ungkapan yang sudah ada sejak masa silam. Maka banyak orang, mayoritas orang mengira kalau Abdurrahman ini meninggal dunia karena dicampur oleh Umar, walam yamut min jildihi. Namun tidaklah Abdurrahman ini meninggal karena dicampur oleh Umar. Ya, buktinya setelah dicampur dia sehat selama beberapa bulan. Kalau dari dicampur kemudian sakit karena dicampur kemudian setelah itu ninggal dunia. Nah ini ninggal dunianya karena ya, hukuman ayahnya. Ya, bayhak, uh, eh, catatan kaki Baihaqi Asyafi'i mengatakan waladi yusbihu yang mirip dengan kebenaran bahasanya Umar mencambuknya dengan cambuk takzir karena hukuman had itu tidak diulangi wallahu a'lam Nah, maka dari sini eh, kita jumpai pelajaran masalah bagaimanakah Umar mendidik anaknya dan buah pendidikan Umar. Ketika anaknya melakukan kesalahan minum khamar, dia lapor sendiri. Lapor minta untuk dihukum, bukan minta untuk di uh, diselamatkan dari hukuman. Dan lapornya kepada bawahan bapaknya. Ya ada bawahan bapaknya, gubernur bapaknya. Dia lapor, tolong hukum saya. Nih, bahasa sekarang tangkap saya, masukkan saya ke dalam penjara. Nah, itu anak hasil didikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lain halnya dengan pendidikan para penguasa kepada anak-anaknya ya, di zaman ini dan uh, zaman sebelumnya. Ya, maka tentu tidak akan dijumpai semacam ini. Ya. Hampir-hampir bisa kita pastikan tidak dijumpai semacam ini. Ya. Berbuat salah lapor sama bapaknya. Ya. Tolong Pak selamatkan saya Pak. <laughs> jangan sampai dihukum. Ini lapor kepada bawahan bapaknya dan minta untuk dihukum. Nih, gimana, maka yang menarik gimana cara Umar mendidik anaknya sampai hasil didikannya semacam itu. Satu hal yang luar biasa. Kemudian di sini kita jumpai ya, budaya di atau kemudian kebiasaan di masa silam. Ya, kalau orang itu eh, eh, ketahuan minum khamar maka ada dijambuk dan plus gundul kepala. Nah, asalnya gundulnya itu di depan banyak orang. Ya, di depan banyak orang diplontos, ditonton oleh banyak orang. Ya, bisa kita katakan bahasanya cambukannya ya, dicambuk itu hukuman had, gundul plontosnya itu takzirnya, tambahannya. Ini, maka hal ini menunjukkan bolehnya menjadikan gundul sebagai hukuman. Ya. ya bahkan itu jadi kebiasaan di masa silam. Tadi disebutkan ya, wakanu dan mereka para sahabat di masa Umar eh, itu eh, nyambuknya ketika ada kasus khamar itu nyambuk plus gundul. Maka kemudian sang kakak Abdullah bin Umar itu nyuruh adiknya untuk masuk cinta gundul. Nah, udah gundul kan sama Amr bin As cuma dicambuk. Nah, enggak kemudian digundul di depan banyak orang. Ya, maka bolehnya ya, ini menunjukkan bolehnya menjadikan gundul sebagai hukuman. Dan kita lihat apa uh, ya, di sini Umar sebagai seorang ayah seba, sebagai seorang ayah ngasih tambahan hukuman kepada anaknya. Ngasih tambahan yang tadi kata Behaki itu uh, cambuk dari Umar itu takzir tambahan jadi ada takzir dalam bentuk gundul sama Umar ditambah juga ada e, campuran cambuk sebagai takzir. Kemudian e, wali rojul dan boleh bagi seorang ayah untuk gembira berprestasinya anaknya dan e, lulus atau suksesnya anaknya. Fata Umar maka ini lihat Umar radhiallahu anhu tatkala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya pada para sahabat dan di tengah-tengah mereka terdapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar adalah yang paling belia ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat sesungguhnya ada pohon yang pohon tersebut layas kutu warakuha tidak rontok eh, daun-daunnya Wa innaha dan sunya pohon tersebut itu adalah permisalan seorang muslim. Gambaran seorang muslim. Fahadithuni mahia. Maka sampaikan kepadaku pohon apa itu. Maka fawaqa'an nasu maka manusia menyebutkan pohon yang ada di daerah di pekamungan Badui. Eh, qala Abdullah, maka kata Abdullah bin Umar, dan e, terbetiklah dalam diriku kalau itu pohon kurma. Namun aku malu. Sumakalu kemudian mereka mengatakan hadisnya mahia ceritakan pada kami wahai Rasulullah pohon apa itu? Maka Rasulullah saw mengatakan hian nakhlah itu adalah pohon korma. Kalau Ibnu Umar Ibnu Umar mengatakan fadakar tudali kali Umar lalu aku sampaikan ini kepada ayahku yaitu Umar. Umar mengatakan, sungguh jika engkau sampaikan kalau itu pohon korma, lebih aku sukai daripada demikian dan demikian. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka lihatlah senangnya Umar dengan prestasi anaknya dan dia pun berangan-angan. Kalau Ibnu Umar menyampaikan jawaban tersebut kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Sehingga nampaklah bahasanya anaknya berprestasi dan punya keunggulan di hadapan banyak orang. Maka seorang orang tua yang gembira, senang anaknya berprestasi atau terlihat berprestasi di depan banyak orang satu hal yang tidak terlarang berdasarkan red ini. Dan di sini kita jumpai di sisi yang lain adalah adab yang dimiliki oleh Ibnu Umar. Di mana beliau punya adab ya, malu berbicara di depan banyak orang-orang tua. Padahal dia adalah anak muda. Kemudian walakin walakin hadil mahabakan tapi rasa cinta ini tidaklah mendorong Umar untuk mendolimi yang lain. Fahahwa maka berikut ini Umar membagikan sejumlah harta. Maka dia berikan pada anaknya Abdullah bin Umar dan dia berikan pada Usama bin Zaid lebih banyak daripada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pun tafsir, minta penjelasan pada ayahnya kenapa uh, kenapa engkau berikan kepada Usama jauh lebih banyak daripada untukku. Padahal Usama ini tidaklah mendoloiku dalam satu peperangan dalam Islam. Ya, artinya dia tidak punya kelebihan daripada diriku. Sama-sama perang yang dihadiri oleh Usama, aku pun menghadirinya. Fatara maka lihatlah dengan apa Umar memberikan jawaban. Sebagaimana di riwayat berikut ini. Dilihatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dengan syarat yang sahih. Namun sahihnya sahih lirihi dari Zaid bin Aslam. Sesungguhnya Umar bin Khattab lebih mengistimewakan muhajirin al-awalin yang terdahulu dan memberikan pada anak-anak mereka ya, kurang dari itu. Dan Umar memberikan e, melebihkan Usama bin Zaid dibandingkan Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, Fakola li rajulun, ada seorang yang berkata padaku, Fadullah alaika amirul mu'minin. Amirul mu'minin yaitu Umar lebih mengunggulkan alaika di atasmu ada yang diunggulkan, ada yang diistimewakan dengan diberi lebih banyak daripada dirimu, malai sabi akda memingkasinan. Seorang yang tidak lebih tua daripada Anda dan tidak lebih utama daripada Anda dari sisi hijrah. Ya, wala syahid minal masyahid malam tasyahid. Dan dia pun tidak mengikuti peperangan ya, yang tidak engkau ikuti. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wakalam tuhu. Lantas aku pun ngomong pada ayahku. Fakultuku sampaikan wa amrul mu'minin, engkau lebihkan di atasku. Seorang yang dia tidak lebih tua daripada usianya daripada aku. Tidak lebih mulia gara-gara lebih dulu hijrahnya. Tidak pula dia menyaksikan peperangan bersama Nabi yang tidak aku saksikan. Siapa itu? Tanya Umar. Kultuku jawab Usama bin Zaid. Kal maka Umar mengatakan, tak benarlah amrullahi demi Allah. Sungguh eh, benar apa yang katakan. Fa'al tu dhalika li Zaid ibn Harzah karena ahabba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Abdullah ibnu Umar. Falidhalika fa'al tu. Alasannya adalah karena Zaid ibn Harisah ya, ya, merupakan bapaknya Usama itu lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Abdullah bin Umar. Maka aku oleh karena itu kulakukan hal tersebut. Fahakada maka demikianlah. Ya, Umar belajar tak lama belajar bahasanya Anal mahabbat bahasa rasa cinta tidak boleh melampaui keadilan. Fakadhalika maka demikian tidaklah para anak, para orang tua, para ayah, rasa cinta mereka pada anak tidak boleh melampaui batas, melampaui keadilan di antara anak-anaknya dan anak-anak orang lain. La tudri, janganlah kemudian rasa cintanya membuat dia melampaui batas. Rasa cinta pada anak membuatnya melampaui batas. Untuk menegakkan hudud ya, hukuman yang telah Allah tetapkan. Ya, melampaui batas dalam masalah menetapkan hukuman dengan meninggalkan hukuman. Jangan pula rasa cinta itu membuatnya melampaui batas. Rasa cinta pada anak membuatnya melampaui batas untuk menegakkan apa yang Allah wajibkan. Fahina idin maka pada saat itu ketika rasa cinta telah berlebihan, amatil balwa maka bencana itu merata, wahalatil fitnah dan fitnah itu melanda. Maka disinilah nampaklah firman Allah Azza wa Jalla, senya hartamu dan anakmu itu fitnah. Ya. Ketika anak salah, maka tidak rela dihukum. Ketika anak melanggar apa yang Allah wajibkan, ya, maka anak tidak diberi hukuman. Ini namanya anak jadi fitnah. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, sehingga di antara istri dan anakmu terdapat orang-orang yang jadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Fa'ayna hadha, maka bagaimana hal ini dibandingkan, eh, tindakan Umar ini dibandingkan dengan tindakan sebagian guru, atau kemudian eh, dosen di universitas, yang mengurangi atulab, mengurangi haknya siswa Wa dan memenangkan anaknya daiman selalu. Anaknya itu di awail, ranking-ranking pertama. Padahal anaknya tidak berhak mendapatkan hal tersebut yaitu awail ranking pertama. Maka ada seorang kemudian dosen di satu jami, ada satu universitas. Dia ingin anaknya itu menjadi mu'id, asisten. Mu'idun biha. Mu'id artinya asisten. Wa ustaz dan biha dan dosen, kemudian selanjutnya dosen di situ. Waliyakun fidalika indahum mahuwa kainun. Maka tidaklah eh, uh, terjadi dalam hal tersebut uh, ingdahu di sisinya mahuwa kainun apa yang terjadi. liakon ayat lima at al-akharin ya, maka dia pun mendolimi mahasiswa yang lain. Ya. Liakon ayu jamila zumala biraf'i darajati abnaihim. Ya, yaitu dengan basa-basi kepada teman-temannya sama dosen dalam bentuk ya, meninggikan nilai anak-anaknya. Bahkan kemudian Yarshi Riswah menyuap teman-temannya dari kalangan para dosen, memberikan hadiah kepadanya sejumlah hadiah. Liyakun engdahum mayakun mukabil. Supaya itu menjadi mukabil kompensasi. Supaya dia bisa mengeluarkan anaknya muaidan ya, mu'idan bil jami'ah sebagai asisten ya, di universitas tersebut. Laya dari al-miskin fi aidhalika khairun ya, orang yang patut ini tidak tahu ya, manakah yang baik. Dia tidak tahu manakah yang lebih dekat kepada Allah dan lebih bermanfaat untuk anak di dunia dan di akhirat. Eh, laki, eh, lakin alaihi ayadri yakinan. Tidaklah dia menyadari secara yakin dan menyadari secara sempurna bahasanya kebaikan itu dalam keadilan. Wa anna syarafi zulmil ibad. Bahasanya kejelekan itu dalam mendolimi ya, sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian kurangi anak sadar orang lain apa yang jadi hak mereka. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi mufsidin merusak. Waliya'lam hadal ustad, maka hendaklah Pak dosen tersebut menyadari bahasanya dia telah mengenakan untuk anaknya dengan tindakannya di atas pakaian kebohongan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menyampaikan al mutasyabih bima malam seorang yang menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya kala bisi saubayzurin maka seakan-akan dia menutupi seluruh badannya dengan pakaian kedustaan. Ini al mutasyabih bima malam itu terjemah bebasnya siapa yang menampakkan menampakkan menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Maka di antara yang tergolong perbuatan mutasabik bimalam yukta, ya, orang yang beruban, kemudian menyemir ubannya dengan warna hitam. Itu dimasukkan oleh ulama pada tindakan al-mutasabik bimalam yukta. Demikian juga dimasukkan ulama dalam al-mutasyabik bimalam yukta, misalnya seorang perempuan yang memakai ini sepatu hak tinggi. Itu dimasukkan dengan al muntasyabi bima lam yu'ta. Sehingga terjemah bebasnya adalah menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya yang tidak Allah berikan kepadanya. ini, dari uh, warna rambut, dari kemudian ya, badan yang tinggi, ini bima bimalam yu'ta. Maka perbuatan Ya, maka perbuatan yang dilakukan oleh si bapak dosen yang tadi diceritakan, nah ini tergolong mutasabik bimalam yukto. Dia berikan pada salah satu siswanya dalam hal ini adalah anaknya nilai yang tidak sebenarnya. Ini dianggap mutasabik bimalam yukto. Wangdu maka lihatlah tindakan Abu Musa, kadalik seperti itu dia tinggalkan mendoakan anaknya tatkala bersin namun dia tidak memuji Allah setelah bersin. Dan dia doakan anak yang lain tatkala dia bersin dan memuji Allah dan itu semua dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Burda, Abu Burda mengatakan aku masuk menemui Abu Musa dan dia di rumah eh, anak perempuannya Al Fadl ibn Abbas. Ini Fadlnya anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, kata Abu Burda, maka aku bersin dan nah, ya, syamit nih maka pintu Fadl tidak mendoakanku. Sedangkan ya, ya wa sedangkan dia bersin fasyammataha namun kemudian Abu Musa mendoakannya faroja ila ummi maka aku pulang mengadu pada ibuku fa tuha luku ceritakan pada ibu falam maja'aha maka tatkala Abu Musa datang menemui istrinya kolat sang istri mengatakan atau saingdaka ibni anak laki-laki bersin di dekatmu, engkau tidak doakan. Wa atau dan dia, anak perempuannya Fadl, bersin, engkau doakan. Fakal ina ibnaka atosa. Maka Abu Musa mengatakan anakmu bersin namun setelah bersin tidak memuji Allah maka aku tidak mendoakannya. Sedangkan dia bersin dan memuji Allah maka aku e, doakan. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu kalian bersin dan memuji Allah, doakan dia. Namun jika dia tidak memuji Allah, jangan doakan dia. Yeah. Ya, maka di sini kita jumpai bagaimanakah uh, nilai doa dalam pandangan ya, ya, generasi terdahulu. nilai doa itu satu hal yang demikian bernilai. Sampai-sampai ada kecemburuan gara-gara tidak didoakan. Oh, sama-sama bersin. Dia didoakan kok aku tidak didoakan. Itu bisa menjadi kecemburuan. Akhirnya ngadu sama ibu. Ibu, saya bersin dekat bapak, gak didoakan. Nah, nah Ya. Coba bayangkan betapa mulianya kedudukan doa di hati mereka. Ya, ada kecemburuan gara-gara eh, masalah tidak mendapatkan doa. Sampai itu menjadi satu perkara yang perlu diadukan. Ya. Yang ini mungkin tidak akan terjadi bagi orang di zaman ini. Saya bersin nggak didoakan ya nyantai saja. Nah, nah Enggak kemudian enggak didoakan ibu kemudian lapor sama bapak, tidak didoakan bapak lapor sama ibu enggak ya. Ini menunjukkan uh, betapa besarnya nilai doa dalam pandangan mereka. Bukan satu hal yang remeh, namun satu hal yang mulia. Dan di sini kemudian sehingga ini jadi contoh sikap adil. Ya. Ketika dia memang berat didoakan, didoakan tidak berhak untuk tidak uh, kalau tidak punya hak untuk didoakan maka tidak didoakan ya uh, anaknya tidak berhak untuk didoakan tidak didoakan orang lain berhak untuk didoakan maka didoakan dan ini asidik Abu Bakar radhiallahu anhu menyadari kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelebihan menjadi kerabat Rasulullah. Maka beliau mengatakan, Demi zat yang jiwaku ada di tangannya sunya kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku cintai an asla dibandingkan aku menyambung hubungan baik dengan kerabatku sendiri. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebelumnya tentang al-mutasyabih malam yukta terdapat catatan kaki diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asma. Ada seorang perempuan yang mengatakan, Wahai Rasulullah, aku punya madu. Artinya suaminya, istrinya lebih dari satu anggap saja dua. Fahal alaya junahun maka apakah aku berdosa? Ya, intasyaba'tu min zauji khairalladhi yu'tini. Jika aku kemudian meras, uh, menampakkan kalau aku diberi oleh suamiku sesuatu yang sebenarnya tidak diberikan oleh suamiku. Ya, maka ini persaingan antara ma, antar madu. Ya. Maka wahai Rasulullah boleh tidak aku menampakkan kepada ya, maduku kepada ya, maduku kalau suamiku itu demikian sayang kepadaku ya, ya, sesuatu yang ya, sebenarnya tidak dilakukan oleh oleh suamiku ya cuma cerita aja atau menampakkan kesan membuat kesan atau ya membuat image di depan madunya oh kalau kalau suaminya pada waktu di rumahnya itu gini gini gini gini gini nah, padahal itu tidak terjadi namun dia tidak bohong karena ini cuma bermain di kesan. Ini bermain di image, mengesankan. Bukan bohong vulgar, bukan 100% bohong, cuma ya, membuat kesan dan image. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al mutasyabik bimalam yuta kala bisi taubai zurin. Orang yang menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya itu seakan-akan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dua pakaian ini rida dan izar yang menutup bagian atas dan bagian bawah badan. Nawawi mengatakan yang kalau ulama-ulama mengatakan yang dimaksud oleh hadis orang yang menampakkan bimalai saing dahu sesuatu yang tidak sebenarnya bi ayudhir dengan menampakkan ya, anak ing dahu malai saing dahu menampakkan bahasanya dia punya kelebihan, punya sesuatu yang sebenarnya tidak dia miliki. Ya Yatakatsar bidzalika dengan itu dia mau e, bersombong atau menampak uh, ya, menampakkan banyak atau bersombong di depan banyak orang. Wa yatazayyan bil batil dia menampakkan sesuatu yang lebih padahal itu batil satu hal yang tidak ada. Fawa madmumun maka adalah orang yang tercela sebagaimana tercelanya orang yang memakai pakaian kepalsuan atau kebohongan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil bihamdika asyhadu an